Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kita melanjutkan uh, al-halat macam-macam kondisi-kondisi uh, al-hukmu bi ghairi ma anzalallah pada yang al-halah al-ula saya sebutkan tentang Al-hukmu bi ma anzalallah fi qadiyatin muayyanah. Dan sudah dijelaskan makna qadiyah muayyanah. Sekarang al-halatu as-saniyah. Keadaan yang kedua. Wahya ayyatiya biqawanina min nafsihi wa yahkuma biha mukhtaran hukmaha eh, mukhtaran uh, yang apa? Yang kedua adalah uh, orang mendatangkan hukum undang-undang buatan dari dirinya sendiri dan memutuskan dengannya tanpa dipaksa. Jadi dia bikin, uh, eh, apa bikin sendiri terus memutuskan dengan hukum buatannya itu. Maka jadi sini apa? Hukmuha al-kufru al-akbar al-mukhrij al millah. itu kufur uh, akbar yang mengeluarkan dari milah wazalika li'annahu in ata bil qawanini min nafsihi wa huwa ya'lamu anna Allah qad hakama wa fassala fil amri walakinnahu ma'a zalika ولكنه wa baddala wa وبدل an-nasa biha fa innahu مع ma'allahi wa لله في fi وحكمه wa hukmihi wa munazzilun aqlahu wa ra'yahu al-fasida al-qasira manzilata ilmillahi wa hikmatihi لا إله إلا الله وأن munaqadati li uh, yang demikian itu dikarenakan dia e, bila mendatangkan undang-undang dari e, diri sendiri, buat sendiri, sedangkan dia mengetahui bahwa Allah telah eh, menetapkan hukum, telah merinci segala permasalahan. Akan tapi dia dengan tahunya itu tetap dia merubah, ya mengganti dan justru apa mengharuskan manusia untuk tunduk kepadanya, maka dia berada apa musyarri'un ma Allah. Dia mem, apa musyari membuat hukum yang menandingi Allah. Munazi'un lillah yang menandingi Allah, menyaingi Allah dalam rububiyahnya, dalam hukumnya. Dan dia memposisikan akalnya dan pikirannya yang rusak lagi terbatas setingkat pada ilmu Allah dan hikmahnya. Dan ini termasuk apa? E, pengguguran syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang paling yang paling besar. Karena dia ketika membuat dari diri sendiri berarti dia musyarri ya e, e, apa e, menyandarkan e, kewenangan pembuatan hukum kepada dirinya sedangkan hak membuat hukum hanya milik Allah. Ini hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum hanya milik Allah. Ketika dia membuat berarti dia merampas hak ini ya, dari Allah dia berikan kepada dirinya sendiri. Itu yang ada itu yang realita yang ada kan. Ya, para tokoh itu mereka membuat hukum dari diri mereka sendiri. Itu para e, walaupun dia tidak memutuskan, ya, tapi dia membuat kafir juga. Seperti anggota parlemen membuat kan, dia tidak memutuskan, tapi membuat dia berarti apa? E, dia arbab gitu kan. Dia tawakit musyarri'un. Itu e, yang membuatnya. Kemudian yang ketiga, al-halatus salisatu wahya ayyaqtabisal qawanina min dasatira ukhra wa yahkum biha mukhtaran. Dia mencuplik undang-undang itu dari undang-undang dasar lain. Dan dia memutuskan dengannya tanpa dipaksa. Seperti e, pemerintah RI ini mencuplik dari apa undang-undang Belanda itu kan. Atau dari yang lainnya jas bukan bikinan sendiri tapi menjiplak punya orang karena undang-undang dasar eh, negara-negara yang punya undang-undang dasar semuanya hampir hampir sama pasal-pasal KUHP juga hampir sama itu menjiplak nah hukmuha al kufrul akbar aidan hukumnya kufur akbar juga jadi walaupun tidak bikin sendiri tapi dia memakai hukum yang sudah ada atau yang e, eh, menjiplak dari orang lain, maka kafir juga. Li'annahu bihaza mustabdilun ahkamallahi bi ahkami ghairihi. Dikarenakan dengan tindakannya ini berarti dia mengganti hukum Allah dengan hukum yang yang lain. Wadafi'un li hukmillahi dan dia menolak hukum Allah. Wa muqaddimun li hukmi ghairihi ala hukmihi dan mengedepankan hukum uh, selain Allah terhadap hukum Allah. Wala farqa baina ayyatiya biha min indihi eh, au eh, ya'khudhaha min al-kutubil mansukhati au ya'khudhaha min dasatira ukhra fakulluha tashtariku fi annaha ju'ilat badalan an hukmillahi wa uqimat maqamahu fil hukmi wal fasli bainal ibad. Eh, status ponis ini sama dalam arti kupur akbar tidak ada perbedaan baik dia apa mendatangkan hukum itu dari diri sendiri bikinan sendiri atau dia mengambil dari kitab-kitab eh, Allah yang sudah dinasah mengambil dari Taurat Injil yang sudah dinasah atau mengambil dari undang-undang dasar negara lain semuanya apa sama bahwa dengan tindakannya itu dia mengganti apa? Mengganti hukum Allah ya, dengan hukum yang dia ambil itu dan memposisikan hukum itu pada hukum ya e, pengganti hukum Allah uh, dalam putusan di antara manusia. Itu kubur akbar. Kemudian al halatul rabi'ah, keadaan yang keempat wahya ayyahkuma biqawaninil hakimil ladzi sabaqahu mukhtaran. Memutuskan dengan undang-undang e, pemerintah yang sebelumnya. Eh, memutuskan dengan undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Tanpa dipaksa ini apa? Hukmuha al-kufrul akbar kadzalik. Kufur akbar juga. Li'anna al-kufra yahsulu bitahkimil qawanin badalan an hukmillahi sawa'un kana huwa man wadu'aha au E, karena apa? Karena kekafiran ini terletak pada apa? Dia memperlakukan undang-undang itu, undang-undang buatan itu sebagai pengganti hukum Allah baik dia yang membuatnya ataupun orang lain yang yang membuatnya. Yang keempat, yang kelima al-halatul khamisatu wahya ini bil qawaninil mukhalifati li syar'illahi mukrohan memutuskan dengan undang-undang yang menyelisihi hukum Allah secara dipaksa. Tapi di sini apa gambaran semacam ini apa tidak ada. Nah, orang kalau dipaksa ya, apa berhenti jadi apa? Jadi hakimnya itu kan. Ini mah andai kata apa? Ada itu. Punya orang nih ditodong, di, uh, suruh mutusan, Fasa kan e, eh, apa memutuskan langsung dia cabut lagi gitu kan. Jadi pada faktanya ini apa tidak tidak ada itu. Kan. Al-hakimu bi ghairi syari'ati in da'a annahu mukrahun fala i'tibara li qawlihi li umur. Ya, penguasa yang memutuskan dengan selain syariat bila dia mengklaim dipaksa maka tidak dianggap. Karena apa? Karena hal-hal berikut ini pertama annahu laisa mulzaman an yakuna hakiman alal muslimin bal alaihi ay al hukma. Kenapa? Karena dia itu tidak dipak tidak di apa tidak dipaksa untuk menjadi pemerintah. Tidak dipaksa untuk jadi penguasa, tidak dipaksa untuk apa menjadi hakim terhadap kaum muslimin. Nah, kalau dia dipaksa maka dia wajib apa? Ya, uh, apa mengundurkan diri. Wajib apa? mengundurkan diri. Fa in zama annahu mulzamun wa la yastati'u at-tanahhi 'anil hukmi fa innahu al qatla 'ala irtikabil al muta'addi. Nah, kalau dia mengklaim bahwa dia itu dipaksa dan tidak bisa apa? E, tidak bisa e, e, apa namanya? Tidak bisa menyingkir apa? Menyingkir. Menghindar dari memutuskan. Kemudian ini apa? Ditodong pistol sudah memutuskan putuskan dengan KUHP ini di sini dia tidak bisa menghindar umpamanya maka di sini apa maka dia harus mengedepan milih mati ya daripada melakukan kekafiran yang apa mutaaddi yang madaratnya kepada orang lain anna mafsada qatlihi aqallu dararan min hukmihi bainan nasi bi syari karena mafsadah dia dibunuh itu lebih ringan daripada mafsadah dia memutuskan di antara manusia dengan selain syariat. Itu pertama. Kemudian uh, lebih apa lebih mafsadah lagi dari dari apa wa ikhdaihim li hukmi tagut. Jadi eh, mafsadah dia dibunuh itu lebih ringan daripada mafsadah me, apa me, menundukkan manusia kepada hukum togut faqatluhu mafsadatun khasatun wal hukmu bi ghairi syar'i mafsadatun amma. Sehingga uh, dia dibunuh itu mafsadah pribadi sedangkan memutuskan dengan selain syariat adalah mafsadah umum. Sedangkan mafsadah umum itu harus lebih dikedepankan daripada mafsadah uh, pribadi. Dan mati penghindarannya. Qala Syekhu Sulaiman ibn Sahman rahimahullah Sulaiman ibn Sahman mengatakan, "Falau yaqtatalatil badiyatu wal hadiratu hatta yadhhabu lakana ahwana min an yansibu taghutan fil ardi yahkumu bi khilafi syari'atil Islam allati ba'atsallahu biha rasulahu sallallahu alaihi wasallam." Seandainya penduduk desa dan penduduk kota bunuh-bunuhan bertikai perang saudara sama-sama muslim sampai apa hatta yazhabu sampai musnah mati semua itu kan tentu itu lebih ringan ya Allah daripada mereka mengangkat togut di muka bumi ini yang memutuskan dengan selain syariat Islam yang mana Allah telah mengutus Rasulullah dengan syariat tersebut. Jadi seandainya penduduk kota muslim, penduduk desa muslim, perang apa? Perang suku. Sampai musnah itu lebih baik daripada mereka mengangkat togut untuk menyelesaikan pertikaian mereka dengan hukum taubat. Itu yang makna apa? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah uh, syirik itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Dia ketika menjelaskan ayat tersebut. Kemudian asani alasan kedua, annahu faqidun lil ikhtiyar fi fi'lihi fala yasihu ayyahkuma yahkuma ghairahu wa huwa lam yahkum Eh, lam yuhakim nafsahu. Orang semacam ini apa? Kan yang namanya hakim itu harus bebas, tidak di bawah tekanan itu kan? Ya. Sehingga ketika dia tidak memiliki kebebasan dalam berbuat, berarti dia tidak berhak untuk memutuskan fakidul apa fakidul ahliyah dia tidak memiliki kelayakan bila saja dia tidak bisa mengendalikan tidak bisa apa melindungi dirinya sendiri bagaimana bisa memutuskan pada orang pada orang lain. Jadi e, dia di bawah tekanan tidak sah itu kan putusannya, tidak boleh juga. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, an hukmahu bi ghairi syari'ati zari'atun li iqa'in nasi fil kufri. Putusan dia dengan selain syariat itu menjadi jalan untuk meng, apa, menjatuhkan manusia dalam kekafiran. Wa dzalika bi an e, yardan nasu bitahkimi ghairi syar'i wa tahakumi ila taghut. Itu di mana dengan putusan itu dia membuat orang-orang ridho dengan apa? putusan selain syariat dan dengan tahakum kepada tagut. Fayaqauna fil kufri sehingga mereka jatuh dalam kekafiran. Wal fitnatu fid dini asyaddu minal qatl. Fitnah dalam din ini lebih dahsyat daripada pembunuhan ketika dia memutuskan berdasarkan, berdasarkan hukum togut. Kan orang-orang akhirnya menerima putusan tersebut. Itu kan kekafiran. Jadi membuat orang lain jatuh dalam kekafiran. Kemudian alasan keempat, annal hukma bisyar'i ibadatun wa tahakuma ila syar'i ibadatun wala yajuzu an yukrihan nasa ala ibadati ghairillahi wal khudu'i wal istislami li hukmi ghairihi memutuskan dengan syariat itu ibadah. Tahakum kepada syariat juga ibadah. Dan tidak boleh memaksa manusia untuk ibadah kepada selain Allah. Dan untuk tunduk berserah diri kepada putusan selain putusan Allah. Jadi ya, berarti kan ketika dia memutuskan dengan keadaan klaim dipaksa berarti memaksa orang lain untuk ibadah kepada selain Allah dengan menerima apa? putusan itu. Makanya Berarti pada dengan hal-hal ini berarti tidak ada ya, hakim yang mukroh itu. Kemudian selanjutnya al-halatu as-sadisatu keadaan yang keenam wahia ayyahkuma bil qawaninil mukhalifati li syar'illahi jahilan. Memutusan dengan undang-undang yang menyelisih syariat secara jahil tidak tahu. Wa qabla al-hukmi labudda an ta'lam. Sebelum memutuskan perlu engkau mengetahui annal jahla mani'un min mawani'it takfir. Wa kejahilan termasuk penghalang penghapiran. walakin tapi laisa bi tidak apa? Tidak seutuhnya, tidak se apa namanya? Uh, apa semut tidak tidak begitu saja itu kan segala kejahilan diuzur Fal jahlu yakunu sahibuhu ma'zuran illam yastati' raf'ahu an nafsihi. Kebodohan yang pelakunya diuzur itu bila dia tidak mampu melenyapkan kebodohan itu dari dirinya. Ka'ayyan syafi badiyatin ba'idatin anil ilmi wal ulama seperti orang hidup jauh di pedalaman yang jauh dari ilmu dan ulama. Au yakuna hadis ahdin bil Islam atau baru masuk Islam walam ya'lam alam hukma ma waqa'a fihi minal kufri dan tidak mengetahui hukum yang dia jatuh di dalam kekafiran eh, di dalamnya. Amma in kana yastati'u al jahli an nafsihi, adapun kalau dia bisa melenyapkan kebodohan dari dirinya, summa qassara fi dzalika, kemudian dia apa? E, teledor ya. Taksir dalam hal itu fa innahu la yakunu ma'zuran. Maka dia tidak diuzur. Lagian juga e, hakim yang semacam ini e, dalam fakta hukum togut ini e, paling itu ada mungkin di Darul Islam itu kan di Darul Islam yang hakim yang di pelosok mungkin mungkin kan kalau di negara Togut memang dia tahu ini bukan hukum hukum hukum Islam ini hukum buatan ini seandainya umpamanya orang e, di Darul Islam terus orang bertahakum kepada dia minta punya masalah minta diputuskan gitu kan Terus si orang ini memutuskan, tapi tidak tahu e, bahwa itu menyelisih kebenaran. Kalau seandainya dia itu orang e, memiliki tamakun, tidak diuzur juga. Terus juga kan namanya orang jahil tidak boleh memutuskan. Apa ya? Kalau dia e, apa? lagian pertama tidak boleh kan jadi hakim kalau jahil. Jahil kan diancam neraka ya. Orang memutuskan di atas kebodohan kan di neraka. Dalam hadis itu kan. E, apa namanya ya, gambarannya ya di, tadi orang di pelosok ya di pelosok baru ma, baru masuk Islam terus ada permasalahan yang kaitan ya eh, lingkungan itu kan orang bertahakum kepada dia tapi orang butuh dan tidak ada lagi kecuali dia itu kan terus memutuskan dia sudah berusaha untuk apa berdasarkan ilmu yang dia ketahui di lingkungannya yang ada dan tidak ada sarana untuk apa e, tamakun memutuskan nah, itu berarti e, salah itu kan ya, diuzur karena ijtihad kan masuk dalam hadis idza kamar hakim fajtahada fa akhta'a itu kan tapi kalau dia tahu dirinya bodoh ya nggak boleh itu kan dosa itu kan nggak diuzur Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Radi al mantiqiyyin Hujjatullah bi rasulihi qamat min minal ilmi. Hujjah Allah dengan rasul-rasulnya itu telah tegak dengan adanya kesempatan untuk mengetahui. Falaysa min syarti hujjatillahi ilmul mad'uwi nabiha, Bukan termasuk syarat tegak hujjah Allah itu tahunya orang yang didakwahi terhadap hujjah itu. Jadi tidak disyaratkan apa? Tahu. Yang penting ada tamakun. Walihaza lam yakun i'radul kuffari an istima'il qur'ani wa tadabburihi mani'an min qiyami hujjatillahi alaihi. Oleh sebab itu keberpalingan orang-orang kafir dari mendengarkan Al-Qur'an dari dan dari mentadaburinya tidaklah menjadi penghalang dari tegaknya hujah Allah terhadap mereka. Wa kadzalika i'radu an i'raduhum anil manquli anil anbiya wa qira'atil asaril ma'surati anhum la yamna'u al hujjata iz al muknatu hasilatun. Begitu juga keberpalingan mereka dari uh, apa eh, riwayat-riwayat uh, yang dinuki dari para nabi dan dari membaca asar-asar peninggalan apa ajaran para nabi terdahulu kan e, hal itu tidak menghalangi apa tegaknya hujah itu kan. Maksudnya e, orang e, tidak tidak tahu itu, tapi punya kesempatan. Maka hujah sudah tegak. Kenapa? Iz karena al-muknatu kesempatan itu hasilatun sudah terbukti. Makanya orang-orang Arab jahiliyah itu kan, mereka dalam syirik akbar diutur nggak? Walaupun belum ada Al-Quran kan, belum Rasulullah belum diutus. Kenapa? Sisa ajaran Nabi terdahulu kan di sini kan Al-Asar, Al-Ma'surah itu kan Al-Mankul Anil Anbiya ada kan di tengah mereka. Sisa ajaran para e, Nabi Ibrahim ada di tengah mereka. Itu tadi kata Ibn Taimiyah. Jadi is al muknatu hasilatun. Sekarang orang e, dalam masalah syariat sekarang orang kalau ingin tahu bisa tahu kan? Bisa. Jadi jangan dalam masalah tauhid dalam masalah syariat pun hal yang kecil orang kalau ingin tahu bisa tahu ya, kan? iya jadi mukna ada itu kan ini ini perlu di ini di rapus eh, ini ini kalimat ini kemudian tanbihun catatan la yusyaratu fil hukmi fil hukmi hukmil kufri ala fa'ilihi an ya'lama anna fi'lahu kufrun tidak disyaratkan dalam penyematan ponis kafir kepada pelakunya itu tidak tidak disyaratkan dia mengetahui bahwa perbuatannya itu kekafiran. Tidak disyaratkan apa? Tahu bahwa itu kekafiran. Wa innama yakfi ayya'lama annallaha naha anhu. Nah, tapi cukup dia tahu Allah melarangnya. Allah melarangnya. Dan di sini juga tadi maksudnya tahu Allah melarangnya tahu adanya kesempatan kan? Bukan bukan tahakkuk al-ilmi, bukan e, terrealisasinya tahu, tapi apa? Adanya tamakun dari mengetahui bahwa Allah melarangnya itu kan. Karena kalimat ulama itu e, apa? E, dijelaskan dengan yang lainnya itu kan. Jika dalam kitab-kitab fikih kan orang e, orang yang berbuat ini disyaratkan tahu kalau untuk mendapatkan hukuman itu bukan tahu maksudnya tahu langsung bukan tahakuk al ilmi tapi tamakun dari al ilmi gitu. Jadi orang yang hidup di Darul Islam e, mengingkari wajibnya sholat dia punya tamakun untuk tahu dia kafir walaupun tidak tahu sholat adalah wajib jadi tidak disyaratkan tahak tahakuk al ilmi tapi adanya tamakun minal ilmi Fa'idha alimal insanu anna Allah harrama uh, amran amran ma wa lam ya'lam annahu kufrun yakfuru bi fi'lihi walau lam ya'lam anna fi'lahu kufrun ala bila orang mengetahui bahwa Allah mengharamkan suatu hal dan dia tidak mengetahui bahwa itu adalah kekafiran, maka dia kafir dengan melakukannya walaupun tidak tahu bahwa perbuatannya merupakan kekafiran. Tadi tadi di sini apa? E, eh, kayak ini kaitan dengan apa? E, syariat ya, bukan kaitan dengan apa? Atau karena e, kaitan dengan yang pengguguran syahadat. Pengguguran syahadat itu e, tidak ada kaitan dengan apa? E, kaitan ponis kafirnya tidak ada kaitan dengan tahu dan tidak tahu. Karena kaitan dengan sematan nama itu kan. Iya sebagaimana orang minum khamar itu kan tidak tahu homer haram. Tidak tahu homer haram. Bahkan tidak ada tamakun untuk mengetahui homer haram. Tapi disebut peminum homer gak? Kalau masalah dosa kan lain kan? Ya. Orang mencuri. Tidak tahu mencuri haram. Um, eh, um, umpamanya gitu kan. Lain tidak ada eh, apa homer lah itu kan riba itu kan riba Uh, orang tidak tahu riba haram tapi dia disebut Eh, pemain riba nggak? Sebut. Sebut. Jadi ini kan semata nama. Kalau masalah dosa dan sanksi urusan lain. Jadi orang berbuat syirik pun demikian. E, dia berbuat syirik disebut orang musyrik. Kalau masalah e, sanksi itu urusan lain. Tapi semata nama tapi disematkan. Eh, di antara dalil yang menunjukkan bahwa tidak disyaratkan mengetahui bahwa itu adalah kekafiran, annalladzina stahza'u bis sahabati kanu ya'lamuna hurmata fi'lihim wa lam yakunu ya'lamuna annahu kufrun wa ma'azalika Allah bi kufrihim. Orang-orang yang berolok olok para sahabat, mereka mengetahui bahwa perbuatan mereka itu haram, tapi tidak mengetahui perbuatan mereka itu kekafiran. Namun demikian Allah memponis mereka kafir dalam firman-Nya, "Walain walain sa'alatahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Di sini orang-orang yang berolok-olok itu tahu bahwa um, berolok olok itu tidak boleh itu kan ya. Ya. berolok orang orang lain boleh enggak? Orang tahu kan walaupun nggak nggak dikasih ada dalil itu kan namanya memperolok-olok orang lain boleh nggak nggak boleh walaupun tidak ada dalil itu kan orang tahu bahwa melecehkan orang lain tidak boleh nah orang ini tidak tahu bahwa itu adalah kekafiran diponis kafir oleh Allah kan la nah, ta'tazilu qad kafaratum ba'da imanikum juga An-Salamah Ibn Sakhar Al-Bayadi radhiyallahu anhu kana ya'lamu hurmatal jima' fi nahari Ramadhan, walakinnahu lam yakun ya'lam anna fi'lal manhi yatarattabu alaihi kaffarah. Salama bin Sar Al-Bayadi tahu bahwa jima di sidang Ramadan itu haram, tapi tidak tahu bahwa perbuatannya ini apa mendatangkan kafarah. itu kan. Bahwa dia kalau melakukannya harus bayar kafarah. Falamma waqa'a ala mur'atihi tatkala menggauli istrinya ja'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu dan mengabarkan perbuatannya itu fa'alzamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kafarah maka Rasul mengharuskan dia bayar kafarah walam yusqit hali adami ilmihi bidzalika dan Rasul tidak menguburkan kafarah itu karena ketidaktahuan dia terhadap hal itu tapi sebenarnya ini uh, kurang kurang tepat juga uh, apa namanya uh, istilah di sini karena di sini tahu dilarang tapi tidak tahu kafaroh itu kan ini uh, bahasanya lain orang yang melakukan perbuatan yang mendatangkan hudud ya atau mendatangkan sanksi tidak disyaratkan untuk dapat sanksi itu e, dia tahu bahwa perbuatannya itu berkonsekuensi sanksi. Cukup tahu bahwa itu perbuatannya dilarang dan dilarang tahu di sini juga bukan maksudnya syarat tahu. A, tahu apa? Punya kesempatan untuk tahu, gitu. Oh, hmm. Karena di sini kan e, orang tahu homer haram itu kan, tapi tidak tahu kalau minum homer dihad itu kan. Tetap ijtihad gitu kan. Ya. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.